habaib, para asatidah. Alhamdulillah pagi hari ini kita telah ikuti, kita awali majlis kita dengan membaca kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan membaca kisah Maulid majlis kita pada pagi hari ini semakin berkah. Hidup kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang bertakwa, yang punya memiliki takwa yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada perintah Allah, cinta kepada perintah Nabi dan semakin artinya mengikuti jalan atau mengikuti perintahnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gol in kuntum Allah kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala fattabi'uni yuhibbukumullah maka ikutilah aku semoga artinya engkau fattabi'uni maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala semoga majelis maulid yang kita hadiri nantinya karena kita sudah masuki bulan kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat pada pagi hari ini banyak sekali alim ulama, banyak guru-guru yang hadir Semoga juga menambah keberkahan tersendiri bagi majelis kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Maulid atau yang artinya kelahiran eh, yang secara eh, apa, apa eh, pengertiannya adalah perayaan. Jadi hari kelahiran bagi Nabi Muhammad SAW. Ini rasa sukacita, kegembiraan kita akan lahirnya nabi terakhir karena Rasulullah adalah nabi yang terakhir. Risalahnya menutup semua risalah, kenabiannya menutup semua kenabian. Dan <clears throat> juga Allah Subhanahu wa taala <clears throat> Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memuji junjungan kita Nabi Muhammad saw dengan keutamaan dengan kemuliaan yang tentunya tidak dimiliki oleh nabi-nabi dan rasul yang lain. Dan beruntunglah orang yang memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mengikuti perintahnya, yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Karena barang siapa yang cinta kepada sunnah Rasulullah berarti cinta kepada aku dan barang siapa cinta kepada kepada aku nanti akan bersama aku di dalam sorga dan ketahuilah bahwa uh, dalam ayat yang dikatakan dalam Al-Quran Gul fadlillahi wa fa bidzalika falyafrahu katakanlah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala maka dengannya itu hendaklah mereka bergembira huwa khairum mimma yajma'un. Rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Karena yang mereka miliki adalah sebagian kecil daripada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada yang dimaksud dengan rahmat Allah dalam Al-Qur'an begitu banyak dijelaskan mengenai rahmat ada me, me, me, apa e, menyimpulkan rahmat itu adalah Al-Qur'an dan lain sebagainya dan tapi ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan inna arsalnaka rahmatan lil alamin sungguhnya kami itu engkau itu sebagai rahmat bagi alam semesta jadi rahmat dan karunia Allah itu adalah dilahirkannya Rasulullah SAW atau diutusnya Rasulullah SAW ke alam dunia untuk menjadi pemimpin kita, untuk menjadi nabi yang terakhir, menjadi rasul yang terakhir, nabi yang telah berhasil merubah kehidupan yang tidak beradab menjadi kehidupan yang penuh dengan akhlakul karimah yang dihiasi dengan akhlak yang baik. Hadirin Al Habib Abdullah bin Al Haddad di sini menjelaskan <clears throat> tentang salawat. Jadi kita ini mensyukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar yang dengan diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar jasanya kepada kita Nabi Muhammad yang artinya mengantarkan kita kepada keyakinan yang lurus mengantarkan kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah selawat ini terjadi pada tahun kedua Hijriah pada malam Isra di bulan Sya'ban sehingga bulan Sya'ban itu menjadi syahrus shalah bulannya untuk shalah bulannya bersolawat dan keutamaan daripada solawat ini dijelaskan bahwa <clears throat> keutamaan daripada salawat itu sangat luar biasa. Wa naf'uha fid dunya, keutamaannya itu di dunia dan akhirat li muksirina minha kasir Manfaatnya baik, baik di dunia apalagi nanti di akhirat sangatlah besar. Wa qala wa qala Allah taala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat <clears throat> yang menjelaskan bahwa Allah dan para malaikat berselawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan kita sebagai orang yang beriman wa sallu alaihi wasallim taslima kita juga mengucapkan salam penghormatan yang mulia kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bahwa solawat itu manfaatnya sangat banyak bisa meningkat eh, bisa Eh, per, eh, mendapatkan dengan satu solawat kita memperoleh sepuluh kebaikan dan dihapus sepuluh kejahatan dan diangkat sepuluh derajat manfaat daripada solawat ini sungguh sangat banyak banyak sekali manfaatnya samping menjalankan perintah Allah sebagaimana telah dijelaskan dalam uh, eh, firman Kemudian Allah eh, kemudian kita menjalankan perintah kemudian menjalankan juga kita melaksanakan sholawat kepada Rasulullah dan kita mendapatkan 10 kebaikan dihapus 10 kejahatan dan sholawat itu kita bisa mendapatkan ampunan dari dosa yang telah kita perbuat dan dekat <clears throat> kepada Rasulullah di hari kiamat aksiru minas salati alaiya yoma jum'ah ah, karena eh, berbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat karena inna salata umati tu'radu fi yaumil jum'ah karena salawat daripada umatku itu dibentangkan pada hari Jumat wa agrabuhum minni manzilatan agrabuhum alayya salatan aktsaruhum alayya salata. Yang paling dekat nanti kedudukannya dengan Nabi adalah yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari Allah kepada Nabi selawat itu menjadi rahmat dan kemuliaan. Kemudian dari manusia kepada Nabi meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Allah kepada manusia adalah rahmat dan juga ampunan, peroleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis mulai ini kita membaca Maulid Nabi Muhammad SAW bukan saja kita baca tapi kita ikuti, kita fahami, kita dengarkan. Kemudian yang baik daripada contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasul. Semua contoh Rasulullah SAW itu baik. Kemudian kita amalkan, tentunya kita menjadi hambanya yang beruntung, menjadi umat Rasulullah SAW yang beruntung, yang bahagia, yang selamat dari dunia sampai dengan akhirat. Ya hadirin itulah sedikit dari saya mengenai keutamaan daripada kemuliaan salawat sangatlah besar sebagaimana dijelaskan Allah dan para malaikat pun berselawat kepada Nabi Muhammad. Barang siapa yang bersolawat nanti ada satu kali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sepuluh kali. Mudah-mudahan bertambah-tambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan kemarin di aksi 212 juga dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dibacakan Maulid di tengah kumpulnya jutaan umat Islam saya rasa lima kali lebih besar daripada acara 411 kemarin. Ya, ini 212 ini sama sholat Jumat sampai ke sini. Dari Monas sampai ke sini, sampai ke depan situ. Ke Jalan Keramat 2. Mungkin terus lagi. Tapi kalau yang dari Patung Tani, saya tanya sama teman saya orang Kemayoran, itu sampai Cempaka Putih. Sholat jamaah luar biasa. Mudah-mudahan tuntutan kita diperhatikan, didengar oleh pemerintah. Ya. Jadi benar-benar ini menandakan kita ini satu saudara. Benar-benar menyatakan bahwa kita ini sama-sama satu menderita, yang lain pun menderita. Ya, karena seorang muslim itu al-innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin itu bersaudara dan la <clears throat> yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kita cinta kepada saudara kita yang seiman itu harus sama artinya kita juga mencintai mereka seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan dijelaskan juga man la yahtabi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan kepentingan orang muslim maka mereka bukan dari golongan tersebut. Ya mudah-mudahan tuntutan kita si penista agama itu segera ditahan mudah-mudahan diwujudkan oleh pemerintah oleh penegak hukum yang artinya yang memang e, merupakan wewenang daripada pemerintah dan penegak hukum dan juga segala harapan-harapan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetap umat Islam selalu bersatu. Umat Islam yang bersaudara ini selalu bersatu kapanpun dimanapun mereka berada. Saya rasa itu saja karena banyak sekali tetamu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah nanti akan dilanjutkan ditambah uh, keterangan yang insyaallah Allah bermanfaat bagi hidup kita bisa kita terapkan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita bersama amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah